Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala Kita meneruskan bacaan al-usul <clears throat> min ilmi usul. <clears throat> Pokok-pokok dari usul fikih. Dari ilmu usul fikih. Masuk buku yang paling dasar dalam permasalahan ini. Sebutkan pada pertemuan terlewat permasalahan kias ya. Sebelumnya Al-Qur'an, kemudian hadis, sumber hukum Islam, kemudian ijma, kemudian kita kias. Ini terakhir, kias. Bukan <clears throat> di antara syarat-syarat kias yaitu ada apa? Ada asalnya, <clears throat> kemudian ada cabangnya, ada hukumnya dan ada sebabnya. Sudah lewat permasalahan tersebut. Demikian juga dalil-dalil dari Al-Qur'an menurut yang mengatakan ada kias dan yang benar ada kias. Menyelisih pendapat Ibnu Hazm, Imam Dzahiriyah, tidak ada kias itu. Cukup Al-Quran, hadis, ijma. <clears throat> Tapi yang benar adalah ada. Kemudian dalil dari sunnah, kita teruskan. Kalau Allah amin min nanti sunnah, dalil dari sunnah Nabi bahwa ada kias. Kalau alaihi wasallam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang perempuan bertanya kepada Nabi tentang puasa menggantikan puasa ibunya. Ibunya meninggal belum sempat membayar puasa wajib. Maka Nabi pun mengatakan, Araidi law kana ala ki denun, Bagaimana pendapatmu kalau ibumu mempunyai hutang? Bagodi tihi, bagodi tihi, apakah engkau akan membayarnya? Tentu saja iya kan? Bagana yu'addi dzalika anha. Maka demikian juga ya akana yu'addi dzalika anha. Apakah kemudian dibayarkan juga hutang puasa itu? Tentu saja qalat dia mengatakan enam iya. Qala maka dia mengatakan fasumi an ummik, puasalah untuk ibumu. Ini menunjukkan kias. Jadi kan kalau dia punya hutang, kamu akan bayar nggak? Iya, demikian juga hutang Allah Subhanahu wa taala lebih pantas untuk dibayar. Ini kan berarti kias. Nah, berarti ada dikiaskan ini dengan itu. <clears throat> Kemudian juga disebutkan ada seorang bertanya kepada Nabi mempunyai anak hitam ternyata warna kulitnya. Maka Nabi pun mengatakan, kamu punya unta enggak? Halaka min ibil, kau punya unta enggak? Orang Nabi mengatakan, iya. Malwanwa apa warnanya? Qala humur, merah warnanya. Qala hal fiha awraq? Apakah di ontam itu ada awraq? Awraq ini abu-abu, abu-abuan. Ada warna agak abu-abu. Qala na'am, dia mengatakan iya. Qala maka Nabi bertanya, "Fa anna dari Dari mana datangnya abu-abu?" Ya, dia punya ontam merah ternyata ada yang abu-abu. Dari mana datangnya abu-abu ini? Qala la'alahu pun mungkin ada urat yang yang memukulnya. Ini maksudnya ada kesalahan dan sebagainya ini karena keturunan dan sebagainya sehingga muncul warna itu. Qala maka Nabi mengatakan mengkiaskan seakan-akan demikian. Wala alla ya Ibnu hadana zawirkun mungkin anakmu juga seperti itu juga kok bisa warna hitam mungkin karena itu juga ada urat yang di situ menyebabkan demikian. Inilah dikatakan berarti apa? Berarti ada tias. untang aja demikian, demikian juga anakmu. Ya, bukan bukan berarti ini dan itu. Kenapa anakku warna hitam? Ya, kok bisa? Ya demikian kehendak Allah Swt. Sebagaimana tadi onta kan itu. Mungkin ada urat yang kemudian menyebabkan demikian itu. Kemudian juga <clears throat> saya menyebutkan apa yang datang dari Umar bin Khattab radhiallahu anhu ketika dia memerintahkan Abu Musa al Ashari di dalam memutuskan ya Kemudian dikatakan di situ fah al fahma. Kemudian pemahaman-pemahaman dan sebagainya. Tapi ulama alam sebagian ulama mengkritiknya ya. Walaupun di sini Ibnu Sausain mengatakan Ibnu Qayyim mengatakan oleh Ibnu Qayyim hada kitab jalilun talaqahu al ulama bil qabul. Ini kitab yang mulia para ulama menerimanya. Ini kisahnya Umar dan Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Di situ ada ucapan summa Qais al-umur indaka, kemudian kiaskanlah perkara-perkara yang ada di, di sisimu. Nah, ini dari sinilah diambil pendapat adanya kias menurut apa? Menurut Umar bin Khattab, demikian juga Abu Musa al ashari ini. Tapi sebagian mengatakan kisah ini dhaif. Karena itu ada rawi ya Abdullah bin Abi Umair <clears throat> Matruk dan ya, demikian. Tapi Ibnu Qayyim mengatakan bahwa itu adalah diterima kitab tersebut. Jadi kesimpulannya dari apa yang disebutkan itu adalah ada kias itu adalah ada. Ya, kias termasuk sumber hukum Islam. <clears throat> Walaupun tidak boleh kita kemudian ya bermudah-mudah mengkiaskan. Seperti nanti disebutkan bahwa perempuan itu boleh menikahkan dirinya sendiri. Seorang perempuan, ini menurut pendapat Abu Hanifah, nanti harus bukan juga. Boleh untuk kemudian menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Sehingga kita perhatikan yang mengikuti pendapat Abu Hanifah, Rasulullah Ta'ala boleh seorang perempuan itu menikah tanpa, tanpa wali dan ini batil. Ini adalah batil. Ya. Kenapa? Karena dikiaskan seperti orang jual beli. Kamu saja ketika menjual atau kalau ketika kamu beli kan tidak perlu ada wali. Demikian juga perempuan ini menjual diri dia terus misal itu walaupun tanpa wali. Ya, istilah dia seperti itu. Sehingga disebutkan di sini <clears throat> oleh Syekh suruh surutul kias, ini syarat-syarat kias. Lil kias surutun minha, untuk kias ini ada beberapa syarat. Nah, tidak sembarangan untuk kemudian sedikit-sedikit mengkiaskan, ya. Walaupun juga atau kemudian kita tidak menolak kias, kias ada, tapi jangan kemudian berundang-undang. Bisa ditulis yang pertama adalah al awal ala yusadim dalilan aqwa tidak berbenturan dengan dalil yang lebih kuat darinya. Kalau berbenturan dengan dengan Al-Qur'an dengan hadis tidak dianggap kias itu. Ya, kemudian dikatakan wa yusama al-qiyas al-musaddim lima dzukira fasidul i'tibar. Qiyas yang dia itu menyelisi apa yang tadi disebutkan Al-Qur'an ataupun hadis ataupun ijma atau bahkan ucapan para sahabat dikatakan apa? Qiyas yang dia itu fasid, rusak, iktibarnya itu rusak. Penganggapannya itu rusak. Kenapa? Karena berbenturan dengan Al-Qur'an ataupun hadis ya ataupun tadi ucapan sebagian sahabat atau ucapan sahabat ataupun ijma. Ya demikian. Seperti tadi yang kita sebutkan, menikah perempuan ya tanpa ada wali menikah sendiri. Apalagi itu nikah nikah mut'ah dan sebagainya. <clears throat> Maka ini menjadi menyelisih yang menyelisih Al-Qur'an. Ya demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di situ hadis la nikah illa wali Kemudian yang kedua, ya jadi pertama tidak boleh menyelisih dalil. Kalau menyelisih dalil tidak ada kias-kias itu tidak ada. Batil ayakuna hukum asal sabitan bin nasin aw Hukum asalnya itu yang menjadi patokan itu ada di dalam Al-Qur'an ataupun jumah ataupun hadis. Ya demikian. Jadi memang hukum asalnya itu memang sudah ada. <clears throat> Seperti apa? Ya, di sini sebutkan bahwa bahwa apa hukum asalnya itu ada baik dia itu dalam Al-Qur'an ataupun hadis ataupun ijma. Kalau tidak ada maka tidak bisa dikatakan kias tersebut. Seperti apa? Sekali beliau <clears throat> Misal utalik ayukol Contohnya apa? Tentang masalah riba Di durroh ya. ya Kiaskan kepada Al-arus yakni padi Ini seperti mamanya apa? E, dikiaskan riba itu ada juga di jagung mamanya. Ya, seorang dia punya jagung mamanya dia panen, digaskan juga dia dengan padi. Maka seperti ini kurang tepat. Kenapa? Tidak tepat. Ghairu sahih. Tetapi dikatakan apa? Dikatakan bahwa yang berpendapat ya, ini bahwa beras itu dikiaskan dengan apa? Dengan hormat, umpamanya. Karena itu termasuk termasuk barang-barang sungguh Nabi SAW termasuk di situ berjalan pada riba. Jadi riba itu berjalan di emas, perak, kemudian korma, demikian juga anggur, demikian juga garam, nah, semisal itu. Jadi kalau kemudian dia dikiaskan pada suatu yang itu cabang, umpamanya jagung dikiaskan dengan beras tidak bisa, karena beras itu ikut, beras itu ikut dengan apa? Umpamanya, ya ini bagi yang berpendapat termasuk. Jadi kalau kita mempunyai <clears throat> mempunyai kurma ya umpamanya mempunyai kurma 8 karung 5 karung yang mempunyai kurma 5 karung maka dikeluarkan di situ apa eh, dua setengah persen dari zakat karena Karena Nabi menyebutkan korma itu barang yang berjalan di situ riba, maka dikeluarkan di situ apa? Zakatnya. Lalu padi bagaimana? Oh ya, padi kita punya padi umpamanya. Yang punya ini kebun sawah. Maka di situ apa? Sebagian orang mengkiaskan padi itu dengan apa? Dengan korma atau dengan anggur. Karena apa? Karena korma dan anggur itu pokoknya disebutkan Nabi SAW. Maka seperti ini sebagian menerimanya. Tetapi kalau kemudian Jagung dikiaskan dengan padi. Ini tidak benar. Kenapa? Karena padi sendiri itu adalah cabang. Jadi kalau kemudian dikiaskan kepada sesuatu yang tidak ada dalamnya dalil, tidak bisa. Dikiaskan itu pada sesuatu yang dia itu ada dalilnya. Ya demikian seperti tadi, beras dikiaskan dengan apa? Dengan korma. Kenapa? Korma ada dalilnya. Tapi kalau jagung dikiaskan kepada beras tidak bisa karena sama-sama cabang. Nah, itu maksudnya. Ya. Kemudian yang ketiga, <clears throat> Ayakun li hukmil asal illah maklumah. Jadi hukumnya itu memang benar-benar ada sebabnya. Sebabnya diketahui. Ya. Jadi seseorang mengkiaskan itu kalau sebabnya diketahui. Kalau tadi asalnya diketahui nomor dua. Sekarang yang ketiga ini sebabnya diketahui. Kalau tidak diketahui maka tidak boleh kias. Seperti <clears throat> Kita mengetahui semua Syekh di sini ayukol ya dikatakan tentang masalah lahm ba'ir. Kita makan daging unta. Kita makan daging unta maka membatalkan wudhu. Kita wudhu nih, ya wudhu kemudian makan daging unta. Maka itu adalah apa? Membatalkan wudhu kita. Karena datang di situ hadis ya dari Nabi SAW bahwa lahm ba'ir ibil itu membatalkan wudhu. Kemudian apa? Bahwa daging kambing ya bisa membatalkan wudhu. Kenapa? Karena dikiaskan dengan daging unta yang tidak bisa. Ya sebabnya ya itu karena datanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jadi ilah yang dia itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala murni tak abudi. Kenapa daging unta itu membatalkan wudhu? Ya itu wala alam kenapa? Kenapa sholat zuhur empat rakaat? Ya memang seperti itu. Nah, kalau kemudian tentang masalah daging unta, ya yang dia itu membatalkan wudhu, dikiaskan di situ kita makan daging kambing tidak bisa. Kenapa? Karena sebabnya itu tidak diketahui. Paham? Ini sebelumnya tidak ketahui. Seperti kita sholat duhur empat rakaat, kita sholat subuh dua tempat lah, tidak bisa. Karena itu apa? Ilahnya itu memang datang dari Allah Subhanahu Wa Ya, memang ilahnya itu karena beribadah. Kemudian yang terakhir bukan, iya masih ada dua. <clears throat> yang keempat adalah jadi antakuna ilah mustamilah ala makna munasib hukum. Jadi ilah atau sebabnya itu melingkupi makna yang sesuai dengan hukum tersebut. Jadi sebabnya itu melingkupi makna dari hukum tersebut. Sebabnya melingkupi makna yang ada di hukum tersebut. Ya. Berbeda kalau dia itu apa? Tidak melingkupi makna dari hukum tersebut. Elahnya tidak menjadi apa? Tidak tidak melingkupi makna dari hukum tersebut. Seperti apa? Seperti masalah apa? Warna. <clears throat> ya disebutkan di sini beliau Syekh Utsaimin rahimahullah iya bahwa waktu itu Bariroh ya itu budak ya budak perempuan Nabi memerintah Nabi mengajukan dia ya, ini perbolehkan dia untuk memilih suaminya masih terus ya masih terus dengan suami yang awal yang dia itu budak atau enggak disebutkan bahwa apa <clears throat> budaknya itu adalah warnanya hitam jadi warna hitam ini itu tidak menjadi sebab, tidak. Itu namanya sifat tardi umum, tidak. Ya. Jadi dia itu boleh memilih kenapa? Karena Bayro ini sudah merdeka, perempuan budak sudah merdeka. Ya, dia menikah dengan budak yang hitam. Warna hitam ini, tahu, warna ini ini tidak sebagai sesuatu yang dianggap. Sama saja dia itu warnanya putih, kalau dia itu budak ya sama saja hukumnya, kan gitu. Jadi warna ini tidaklah sesuatu yang dianggap. Paham? Jadi sebabnya itu adalah mustamilah mengandung atas makna yang sesuai dengan hukum itu. Jadi warna seperti tidak dianggap. Ya. Kalau umpamanya seorang seorang budak dan budak. Kemudian budak perempuan ini dimerdekakan. Kemudian suaminya budak juga warnanya hitam, satunya warna putih. Apakah warna ini dianggap? Tidak, kan gitu. Yang penting dia itu budak, entah warnanya putih ataupun hitam, tidak masalah. Nah itu. Kemudian yang kelima, <clears throat> antakun al ilah ini syaratnya ya, syaratnya ilah berikutnya, syaratnya kias itu bahwa ilah sebabnya itu ada di cabangnya itu yang dikiaskan. Gitu. Jadi ilahnya itu sebabnya itu memang ada pada barang yang mau dikias yang dikiaskan itu. Nah, ini sebabnya harus ada di barang yang mau dikiaskan itu. Seperti apa? Nah, contohnya <clears throat> umpamanya seseorang memukul orang tuanya. Maka seperti ini tidak boleh juga. Kenapa? Karena sebab larangan ya memukul orang tua itu ya sebabnya adalah apa? memberikan bahaya. Mengucapkan ah saja tidak boleh, apalagi memukul orang tua. Jadi ilahnya itu atau sebabnya itu ada di cabangnya tersebut. Nah, demikian. Yang sholat itu yang disebutkan sampai di sini. Semoga dulu.